saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998 saya tidak akan punya ambisi apa-apa begitu Pak Harto turun besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan meng memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kue takon aku iki jane pro sopo ya jelas aku pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI cetha ya. Itu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sapa? Apa PDIP, apa Golkar, apa Nasdem, apa Demokrat, opo PKS, opo liane foto saya PAN, PKB sapi turute. nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omong ke aku milih opo, berarti lara rahasia. Nah, saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor dua, tujuannya PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia ya mengabdi kepada rakyat tuh enggak tujuannya Golkar apa podo tuh tujuannya Nasdem apa podo tuh mengabdi kepada rakyat apa meneh PAN PKB Perindo apa Golkar tujuannya podo lah podo jadi entuk orang aku anti salah satu dari mereka Aku salah nih, aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti apa wong nih ngaku nih mengabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya, menurut wae. Perkara sing tak coblos di suatu hari ki apa bebas dan rahasia ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Oke, iki golput ora golput kok ora ngerti, ora entuk ngerti ya. Ora ngerti kowe. Piye carane kowe ngerti nek aku golput apa ora wong ora ana tandone kan gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto. Ini ada DPRD, ada ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno. Gitu ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada tiga pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja. Kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton Yomonggo, Republik Yomonggo, Perdikan Yomonggo, Persemakmuran Yomonggo, asal produknya sama dengan mangga itu loh. Arab kok oncei gue apa monggo kok kerakoti ya monggo, penting kok pangan enak kan gitu kan. Nah, Bapak sekalian kalau kita ngomong kalau kita ngomong Pak Sumanto katakan belajar kepada sejarah kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah Pak. Nyun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya sopo, sebutin lima nama. Gurune Bung Karno sopo? HUS Cokraminoto. Sopo meneh? Tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sopo meneh aku njaluk lima Ahmad orang ora ora di jajaran itu dong. Ahmad kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Aki nah, sejarah piye cacahi. Sing sing apa jenis sing nggawe martabak angkatan 45 gitu, lho. Kayak Ahmad Dahlan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokro Aminoto, sapa meneh liyane ayo. Pelajaran SD lho. Muhammad Yamin. Coba meneh Mas. Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, oke banget. Tak kandani, semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno Bung Hatta dulu kuliah di Belanda bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Neng Ning elmune ilmu londo, ya ora? Elmune ilmu londo. Jadi begitu nggak ya Indonesia melulon. lon, pikirannya melulondo. Jadi republik, terias politika, betul nggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak bikin negara, Pak. Kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita. Kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang Barat, bikin negara. Aku orang ini negara elek ya. Tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi bukan kontinuasi bukan meneruskan mbah-mbah kita melainkan membuat sesuatu yang baru sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? kerajaan Inggris Belgia Spanyol Denmark Jerman Jerman kerajaan lah kok Indonesia ki republik dhewe ki kuwi janjane biyen ki sinau nang sapa saya tanya Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijogo ndak sinau kepada Ronggo Warsito ndak kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita itu loh teman sekalian kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu saya ke Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar pokoknya kudu kok jogo, kudu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ana lindu kaya ngapa tetap seimbang ora ambruk omahe ana lesus kaya apa ora ora ambruk omahe ana longsor kaya apa tetap ono pire gitu ya ada keadaan apapun secara nasional dan internasional Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri nah Bapak sekalian di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita pendidikannya ya melu londo ya tak ya tak Segala macamnya. Sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di barat. Aku ranyalah ke lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Ya, alhamdulillah. Yang banyak Mas, sebab nanti akhirnya kita pasti kasih ke mereka, Mas. ya semedi ya itu dinjer kalau cacing ya oke kita beri kesempatan dulu untuk ya oke okay. ini ya harus wis si ciluru lagi kok jupuk rono ya jadi teman-teman sekalian makanya sekarang gini jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijogo contoh anda tahu yang namanya negarawan kalau beliau politisi nah negarawan ini sing piye Contoh negarawan di dunia siapa? Aku mas, eh mas, sing cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku itu keset tuh. Sing aku njur cak nun, aku tuh negarawan aku. Sopo contoh negarawan yang ada dalam sejarah dunia? Heh? Hitler. Cuk ya tahu teke saja. Negarawan kok Hitler gitu? loh. Gus politisi. Mahatma Gandhi oke, okay. sapa meneh? Apa tuh bedanya negawaran kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari, disenauni. Orang kudu saiki yang kudu dikelingan ono bedane lo negarawan karo politisi yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya Nun sewu ya, ini sebenarnya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah. Tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya at Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin duduk orang pinter, duduk yang Nabi, sehingga rakyat dewe, rembuk dewe. Kalau di Indonesia, yang bikin aturan nek ora pemerintah DPR kan gitu kalau di Madinah yang bikin rakyat langsung karena negarawannya namanya Muhammad dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam ngemong ngayomi nek coro Jawa hamengku buwono dudu hamengku bawono nek buwono bumi bawono alam semesta dan ini hamengku bawono berarti malaikat Jibril itu nah gitu ya Bapak sekalian ya contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawannya? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan. Orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik. Gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan bisa lo ngongkon, kapan bisa lo ngelarang, kiku dapal. Gitu ya. Joko Aminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais seharusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan, tapi sangat berpolitik. Kan gitu, karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Orang salah loh kui, saya cuma memberi kategori di telon, di gedok dulu ya. Ya, nah bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun Dandim meskipun Kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan. Gitu ya. Mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas. Karena di kabupaten saya masih punya harapan besar Neng kene iki kerengane ora kaya neng Jakarta. Gitu loh. Ono sih ambisi ya ono kepentingan ya ono tapi kalau di kabupaten masih bisa di masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan satu sama lain. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus kita kita cari bersama-sama. Uh, sebelum saya teruskan kepada bapak-bapak atau mungkin langsung ada re, kalau ada respon pak saya persilakan loh sampai monggo loh mikrofonnya tersedia loh bapak monggo kalau ada saya mohon dipotong saya tidak apa ya lanjut ya oke oke Bismillahirrahmanirrahim jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya soal negara kerajaan kuising bener sing di tojane opo opo kudu raja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, opo entuk orang nganggo institusi kaya ne Medina. Padha wae kok Gusti Allah ngidinke karo-karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaannya sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa tidak betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak? Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan ini, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan software apa hardware? Nek keadilan ki orang penting piro, sing penting orang ana sing dicurangi. Duite mung 20.000 gawe wong papat ora apa-apa. Ya, sing penting orang ana sing dicurangi, orang ana sing ditindas. Itu keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 ora makmur no, kudu 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjur kapan? Nek belum ها Nggih. Nggih. ngintani Pak Manto. Kon mangan Jokowi maksudnya. <laughs> Dimutilasi ngono piye ya. Kowe iki ya aneh caca iki ya. Oke ya. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus gusur sering reriyungan karo Pak Harto wong loro. Ning kono. Wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki terus anu Pak Harto kula niku anu truk-truk niku lho ndelok lu seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Piye le penak jamanku to gitu kan. Gitu. Terus terus Pak Harto tersipu-sipu nopo nggih gitu. Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kalian jenengan gitu kan. Ning bener ora pen ku luwe penak bangane jaman saiki. Terus Pak eh, jenenge Gus Dur ya mesti jawabnya ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto wong biyen niku suwartane ming setunggal sakniki meh kabeh. <laughs> ya ya guyon ya rek ya. Guyon, guyon ning ya tenanan ya ta ya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim poin ini ada pertanyaan poin wis kene iki wis kadung dadi negara ya itu pun negara kesatuan itu pun presidensial maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan ini kalau anda mau demo anda mau melawan pemerintah mau kritis anda hitung ini presidensial kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Nah, ini malah, malah ini bingung. Misalnya kepolisian, kepolisian itu di bawah pemerintah apa di bawah negara? Bingung kalau Presiden presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara. Sebenarnya begitu, apalagi TNI. TNI bukan bawaannya presiden, nek ora presidensial, nek saya kira KPK lembaga pemerintah tadi nih, Padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya sama dengan MK, KY termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah tapi bahan badan usaha milik negara tapi setor duitnya kan ke pemerintah sekarang jadi kira cetol bapak ibu ini sopo kudune bapak kepala keluarga ibu kepala rumah tangga jadi duit seko kantor ki nang bapak sik lagi nang ibu. Iki ora seko kantor langsung nang ibu. Mergo bapak karo ibu dadi siji berarti wandu lanang wedok bareng. Dan gitu. Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang tapi tapi cah-cah nom mikir ku ya. Kalau suatu hari didandani entuk orang Indonesia? ento Wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati padahal wis kok rubah ra karu-karuan undang dasare. Kuwi harga mati ora berarti. Wis protol-protol kok ngomong harga mati, gitu ya loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudun, duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami. Ngono ya. Tadi malam itu di Padang Bulan saya minta Pak Muzamil, Kiai Muzamil untuk menuturkan dituturnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ngandake nang menungso kabeh Gusti Allah kuwi duwe 100 cinta 100 rasa cinta kasih sayang sing 90 sono disimpen dekat karo dhek dinggo deposit sok-sok kowe ning swarga nah sing siji iki disebarkan ke seluruh alam semesta siji tak usah kaya ngene ya jadi Rasulullah mengatakan yang satu itu disebarkan ke seluruh alam semesta sampai kuda-kuda, kuda jaran. Itu kalau berjalan itu ternyata ada bayi kuda dia mengangkat kakinya. Jangan sampai menimpa bayinya kuda itu belo itu ya. Karena kuda pun mendapatkan limpahan kasih sayang secara naluriah. Lah mosok menungso ora. Maka manusia nomor satu adalah nomor, pemerintahan, polisi, tentara, pemerintah semua itu dasarnya adalah kasih sayang kepada rakyatnya. Dimaknya sudah jelas ya. Kalimat pertama kula udubi robbinas. Jadi Allah datang pertama kali itu membawa fungsinya sebagai pengasuh atau pengayom, kayak ibu nek menungsoni rada ngeyel baru kekuasaan kekuasaane malikin nas nek nganggu kekuasaane sing ngeyel wae baru Allah menunjukkan kekuatannya ila inas. Dikongon nyembah gue suwe-suwe nek kaya ngono kowe janjane kudune rasa dikongon nyembah gue, kudune nyembah gue. mergo posisimu itu posisi sangat inferior di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia sebagai khalifah pemerintah sebagai mandataris dari rakyatnya di semua jajarannya harus menomorsutkan kasih sayang kepada rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mulanya selawatan ini kan jadi ngungkal ketersenan. Supaya kita selalu ber ngungkal ini ngerti. Ya? Eh, Icah saiki selalu ngerti ngungkal ya, Pak. Eh? Mengasah, aku sengaja Aku mengasah. Ngungkal ben kowe iki ya sak tau ngarit barang apa ah, Pak Harto biar ngarit. Pak Harto itu ngarit. Waktu kecilnya dan dia jagoan lempar arit nang wit ya, Apa gue sini Ancis. Jadi Pak Harto itu selama dia mengembalakan sapi kerbau itu ratau ngarit mergo meng meng meng, lomba mau. tadi begitu dia menang nomor siji untuk suket oke banget Bali orang sangarit deh melanjut dadi presiden kuwi nek kowe kepengin dadi presiden ngarito jur lomba apa ancis mancis kuwi mau gitu ya sengaja saya pakai jadi ngungkal katersnan kalau dasarnya kasih sayang sudah tidak akan tidak akan tidak akan ada celaka dan apa keterpuruan ekonomi neng nek kue egois kok pek dhewe kok korupsi dhewe uripe menggolek golek bathi wae ana proyek aku entuk piro iki ana program aku untuk ora kan ngono to nek pikiranmu kaya ngono ya wis tidak ada kasih sayang nah apa sebaiknya kok nganggo lagu untuk mengasah kelembutan hati kita Ya, lagu itu salah satu hadiah Allah kepada manusia. Suara iso diunggahke, didukke, diluk-luk gitu ya ya mosok kue mosok ora mosok lagu ra tuh kejaba sing pancen wajai orang gue lagu gitu ya nak ngimami orang gue lagu ya ora penak adam Allahu akbar Allahu akbar magrib ki cepet sing mancing kae wis gak wis bali magrib Astagfirullah Allah ngono kuwi dilakukan untuk mengasah rasa kelembutan di dalam hati kita Kenapa pakai musik? Untuk memperkaya batin kita. Rungon-rungon yang berbeda-beda. Karena semua kata Allah bertasbih kepadaku. Logam bertasbih, kayu bertasbih. Mulanya ini, Kiai Kanjeng itu nganggo macam-macam alat ini diajak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Solawat adalah salah satu bagian dari peristiwa orang atau makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, ya, Jadi makanya nyuwun sewu Neng koyak aku tuh kaya Kiai Kanjeng lho, kowe selawatan mulut tok ndak apa-apa, suara tok ndak apa-apa. Iki mergo pas kaya ngene iki nek nggo ngene kan njur campur saren piye engko nek orang nggo musik. Gitu ya. Jadi khusus saja kalau di masjid ndak usah njur gamelan kok lebokke ya nongongi mami kok tabuhi kok kendangi. Bulang entak, bulang entak. Khotibe maju. Alhamdulillah. Bulang alhamdulillah hilati ngono kae. Rasa ya ada pagar ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Jadi tutup ono patrap dan empan papan kalau coro Jawa nih, ya. Oke, nanti habis beliau-beliau ini beberapa orang kita gilir jadi sekitar dua bagian apa tiga bagian. Nanti kita ben rodo seger tiga campur sari. Apa kira-kira campur sari nih. Sewu kuda apa meneh? Suketeki apa meneh? Eh? di disara kowe le. Nekat ya? Nekat iso ora apa Untuk menyelipkan ilmu pengetahuan, Pak bapak Anda 99% orang Jawa di sini kecuali Pak Nafis ya. Saya ingin mengatakan, Melayu sama Jawa itu sebenarnya bersaing kemuliaan. Semua filsafat Jawa ada juga di Melayu, semua filsafat Melayu ada juga di Jawa. Jadi wong Jawa ki ngarani wong nek wong Melayu, orang Melayu mengatakan Jawa adalah Melayu, orang Jawa mengatakan Melayu adalah Jawa. Rasa kerengan. Ya sudah kita Melayu Jawa, Jawa Melayu gitu aja. Saya ingin katakan satu sama Anda. Aku kalau ngecek. Jawa itu ibarat orang naik gunung sudah sampai puncak. Saya ingin menggari medun. Mulanya saya saiki lagu paling pol ini campur sari mergo puncak dari filsafat dan keindahan Jawa itu sudah dicapai oleh Sunan Kalijaga dulu apa sik sik sing sing standar mijil apa meneh jog pucung dandang kula asmarandono pangkur mas kumambang Kinanti Gambuh apa namanya Megatruh itu sudah puncak Orang iso dhuwur meneh Orang iso mencapai yang lebih tinggi lagi itu sudah puncak estetika filsafat kebudayaan Wes orang iso kue ngeluwi kue bisa jadi kebudayaan Jawa sudah sampai ke puncaknya cuman kurang Quran tok waktu itu nah sekarang sudah punya Quran Itulah sekarang sudah punya Quran Sebenarnya orang Jawa sudah, Melayu juga sudah. Nanti Pak Nafis tolong kasih beberapa kata-kata mutiara Melayu, misalnya layar kembang, berkembang menjadi guru misalnya ya. Nah di Padang kan filsafatnya luar biasa juga, di Minang, di Batak, di, pokoknya di masyarakat Melayu sana juga filosofinya luar biasa. Apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kita tidak mampu menciptakan seperti Sunan Kalijogo. Sunan Bonang, Sunan Ampel, ora ora ora iso saiki wis pol campur sari kuwi. Ya wis lah ora apa-apa sing penting kowe tetep iso Mas Kumambang iso kinanti iso Asmarandana iso ngono ya. Dandang gula iso, saiki campur saran ora apa-apa ning nek campur sari tok piye? Itu loh, nek kue wis mangan sego ora apa-apa bar kuwi lawuhe macam-macam aja ming lawuh tok. Jadi kita capai puncaknya, Kemudian baru kita berhak untuk yang rendah-rendah tidak apa-apa kita lakukan itu loh. Snack itu tidak apa-apa. Neng kudu mangan segose, Demikian juga dalam beragama. itu ya. Syariat tenanan sik, sembayangi tenanan sik, posoni tenanan sik, lagi entuk sing muamalah-muamalah kamu perkaya dan seterusnya ngono ya. Ngono ya. Kaya kowe nang bapakmu ning omah kowe wis nyapu, wis nyawangi sembarang ya baru kamu berhak untuk menikmati nyilih mobilnya, nyilih motornya kan gitu orang orang tangi turu langsung nyilih motor bapakmu. Aku nak aku jadi bapakmu aku langsung tak gantung neng dur Lawan gue gitu ya. Jelas ya teman sekalian ya. Itu patratnya orang Jawa. Oke. Sekarang saya minta pertama mungkin dari perwakilan gubernur Mensewu untuk gotong royong membangun Karanganyar. Monggo mikrofonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khusus Cak Nun. Yang saya hormati Pak Seda, Ketua DPRD Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bapak Kapolres, Bapak Dandin dari Kejaksaan yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam rangka ngaji bareng dengan Nun dan ulang tahun DPRD Kabupaten Karanganyar yang ke 67. Sebelum kami sampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, yang pertama kami mohonkan izin bahwa beliau Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari sudah cuti bersama dalam rangka Pilgub dan Bapak Heru Wakil Gubernur menjadi PLT yang kebetulan pada malam hari ini berada di Jakarta dan menugaskan saya untuk mewakili menghadiri dalam rangka pengajian ngaji bareng atau ulang tahun DPRD yang ke-67. Tidak lupa beliau melitkan salam dengan ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucapkan apresiasi yang luar biasa pada malam hari ini pengajian ngaji bareng tidak kurang dari 5000 yang hadir. Yang kedua kalinya ini saya hadiri, yang pertama dulu di Kudus bersama Cak Nun juga. Masyarakatnya luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Cak Nun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga yang perlu menjadi perhatian kita bersama Bahwa yang pertama di tahun 2018-2019 Ini adalah tahun politik Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian Khususnya Kabupaten Karanganyar Untuk saling bau-membahu Apapun partainya saling tolong menolong, saling guyub rukun untuk membangun yang paling penting Karanganyar menjadi aman, sejahtera, baldatun, toyibatun, warahpun, ghafur. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharapkan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan-kejahatan untuk itu marilah kita jaga bersama Tidak hanya dari keamanan Kepolisian saja yang menjaga Tidak hanya dari TNI dan DIM yang menjaga Tetapi kita semuanya wajib menjaga Kebersamaan dan keamanan Kabupaten Karanganyar Dan yang terakhir Tidak kalah pentingnya Berita di media massa banyak sekali sekarang berita-berita hoax, berita-berita bohong yang membuat kekacauan, yang membuat informasi yang tidak benar. Oleh karena itu kepada pemuda-pemuda, adik-adik semuanya apabila mendapatkan berita yang kurang baik mohon untuk tidak mudah di-share kepada yang lain tetapi tabayun ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang kebenarannya. Dan juga tidak kalah pentingnya, luar biasa ini menjadi penyakit masyarakat yang sering dikencarkan berusaha negara-negara dunia untuk merusak Indonesia adalah masuknya narkoba di Indonesia. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap Kabupaten Karanganyar jangan sampai menyentuh. Mendengar pun saya berharap untuk tidak didengar karena narkoba adalah merusak generasi masa depan kita. Sepakat untuk masyarakat Karanganyar anti narkoba? Sekali lagi sepakat? Terima kasih. Demikian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, semoga pemerintah Kabupaten Karanganyar di ulang tahun yang ke-67 DPRD semoga tetap bisa menjadi pintu gerbang membantu masyarakat menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah Pak Fajar narkoba itu ada yang biologis, fisik, material, ada juga yang sifatnya psikologis, informatif, intelektual, kultural. Jadi medsos itu sendiri adalah jenis narkoba. Kadang-kadang ono pengajian-pengajian yang sangat narkoba. Artinya orang tidak memiliki pencerapan yang seimbang secara pikiran dan langsung taklid atau meniru membabi buta, kan gitu ya. Jadi narkoba itu segala sesuatu yang me yang memasuki diri Anda tanpa melalui kontrol rasional, intelektual dan keseimbangan jiwa. Nah, saya Pak Fajar adalah salah satu korban agak ranking tinggi soal hoak itu. Karena jenengku itu oke banget dituduh kayak. Aku musuh Samad, aku musuh Habib Rizik, aku musuh Gus Nuril, aku musuh sapa macam-macam tak enten-enteni aku musuh iblis durung ana onoi. Nah teman-teman sekalian sekarang kalau kita mau ngomong hoax itu kan nyun sewu Pak Fajar yora ya gampang sing di hoax sing di ora sebab selama ini naik pemerintah nyebut hoax kuwi pokoknya sing kira-kira ora padha karo kepentingan pemerintah kuwi dianggap hoax ah ngono ka ah sik sik sik aja keplok, aja Ojo nyukur ke pemerintah mereka tak omongi ngunu ojo. Enggak, itu sukar menentukan mana hoax, mana tidak itu tidak gampang. Tidak gampang, kue harus konfirmasi nang sopo Iki bener pora? Takon nang sopo Angel kue, Angel dan upama iso dikonfirmasi wong jumlahnya beribu-ribu apa ya kue kober jadi nomor satu menurut saya pertahanannya adalah akal sehatmu masing-masing kamu harus punya kedaulatan iman kedaulatan akal, kedaulatan pikiran, kedaulatan sikap pada dirimu masing-masing supaya kamu tidak gampang dihoak-hoak, dihoak-hoakin orang gampang diserbu hoak hok itu. Kadang-kadang aku sakit takon, merokok membunuhmu hoak apa tutu? Lalu kan ono sengarani, ya ono sing orang ora. Untuk untuk menentukan ya apa tidak sopo sing duwe hak. Raiso, raiso menentukan kue. Ojo menekok kok medsos. Hadis itu ratusan ribu yang hoax, yang hoax. Dan untuk konfirmasi harus nang sopo. Saya kasih contoh satu Pak ya. di li kakak anak kata insya abadan wa akhiratika li akhiratika kata mutu Oh, dan ini sangat terkenal dan banyak sekali ustadz kiai yang mengemukakan ini hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya dan hiduplah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. ikut dengan gue akal kira-kira mungkin orang kan yang Nabi ingin dikau yang menunggu Kira mbok dipikir gue. Kadang-kadang ada hadis palsu yang isinya apa ya non. Kadang-kadang ono hadis yang dikira dudu palsu neng isine elek ya ono. jadi kowe itu dari kedaulatan saya ingin ini hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu eh carilah bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. jadi nek hidup selamanya ki cukup piro? Kowe duwe sak miliar cukup ora? Sak triliun. Masa kue urip ijan lah karo anakmu barang, putumu barang, bojomu. Berarti butuh pirang triliun kue untuk hidup selama-lamanya. Jadi ikmal di dunia kakak anak kata isu abada itu kan marai wong geragas, geragas, geragas. Gimana? Tidak mungkin kan yang Nabi ngomong seperti itu. Nah, tetapi secara akademis, secara standar ilmiah, Anda harus bisa menemukan ini benar apa tidak? Maka belajarlah kepada sanat-sanat hadis, kepada perawi, perawi kepada para pembelajar rawi-rawi hadis. Dan saya informasikan, kalau anda ingin tahu persis ini hadis benar apa tidak, mutawatir, sohih apa tidak, dan seterusnya, minimum ada bahan di Makassar. Kapan-kapan sampai browsing, ya di UIN Alauddin Makassar itu pernah ada penelitian seorang dokter sekarang sudah almarhum yang khusus meneliti hadis ini dan menyimpulkan ini hadis palsu. Benar ya? Jadi ojo dilek, ojo dilek langsung. Maka harus punya kedaulatan pikiran. Misalnya nih, weweh haram. Mosok sih Gusti Allah ngelarang weweh. Weweh itu weweh ngirim panganan nang tonggo kenduren kenduren bid'ah kesalahan loro siji kenduren kok bid'ah bid'ah nomor loro bid'ah kok salah gitu loh bid'ah iki iso bener iso salah iki kabeh bid'ah iki bid'ah iki apa meneh iki iki luwih bid'ah meneh nah iki kan mung saka wit-witan dijupuk digodhog nah iki kan ditelepon. ini kan prosesnya dawa tau ini Ini ini bid'ah tikel tekuk. Dingene dingene dingene dingene dileboni dileboni gula tengahnya njur ika ambil ya tiga dikai beting ini kan bid'ah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ora tahu mangan iki. Itu bid'ah pol. Nah, tapi ada bid'ah yang dibutuhkan manusia, ada bid'ah yang merusak manusia. Jadi orang jur bid'ah itu mesti salah. Nek pancen kowe anti bid'ah 100%, metua saka Indonesia sak negara kuwi bid'ah. Ora ono nabi duwe negara iki ora ono. Nabi gawe negara sing ono malah kerajaan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Neng nek negara di negara itu adalah bid'ah besar abad 20. Kalau engkau tidak setuju sama bid'ah, keluar dari Indonesia. Kan ngono. Pesawat ki bid'ah pol. Dadi nek kowe lunga kaji berangkang kono. Karo ngelangi kono, kan begitu. Jadi bid'ah itu tidak apa-apa. Allah adalah Al-Badi yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum sebelumnya tidak ada. Jadi bid'ah adalah biyen ora ono god, god apa gedang kok digodok. Begitu kok godok itu berarti pekerjaan bid'ah jadi bid'ah iki ora popo jadi gedang iki kok godok kok pangan ora apa-apa sing ora entuk iki na irungmu. Nah yang iki sing orang entuk. Ya tau Utawa kok pangan sak kulit-kulite kuwi bid'ah sayyi'ah. Bid bid'ah apa si cime Lolala Ya, jadi nek kue mangan gedang iki iki ah hasanah neng sak kulite dolalah plus plus geragas plus pekok plus mesti gendong gue ya jelas ya jadi kudu duwe nalar kabeh aja njur anggere ustate ngomong ini kok lek, kok untal Dia ana manusa ngentak sing diuntal kok jamu telur setengah mateng diuntal rapopo iki sembarang panganan kok untal kayak sego kok untal mudar gue salah. kok untal rambutan kok untal ana wong mangan rambutan ora dionceki dikai tali kena ini- ini ya gue lewat nang ustad sing bid'ah-bid'ahke gue gak jagung bakar apa jagung godok, apa bakar sakar mending lemangan ini. orang ini to gue dengar pelawang aja. terus ustad ngapa gue bid'ah ah, mangan jagung kok ngadek gitu coba ini didirikan ditekeh didirikan kamu kamu diteke ayo maju maju diteke diteke ditaruh di atas lantai diteke bisa berdiri enggak eh coba Sarah Nah, kuwi lek mikir. yes, jolke. Nah, ngadeke gedang yang ini iki. Nek ngene iki ngadeke menungsa. Dadi deke gedang ya ngene iki gedang. Kok kowe iki. Ya lah. Lah cepat tegakkan itu apa berdirikan itu telur gedang kowe ngene setengah mati ya ora iso. Lah saiki ngadeke kirek karo kowe beda ora? Nek kirek ngene iki ngadeg, nek kowe ngene. Ya ra? Ora mikir tak gue. Nah kita ini tadi saya coba jebak Anda, jebol lagi ya ora waspada. Ming soal gedang kowe ora waspada apa meneh soal medsos. Maka mulai saiki tadi Pak Fajar memperingatkan mulai saiki kowe kudu duwe kecerdasan, kudu duwe filter, kudu duwe kedaulatan berpikir ngono ya. Ngono Dek ya.